الرسول وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله Ikhwatul rahimani wa Ya, baik. Jadi mungkin untuk kesempatan ini kita akan bahas lagi hadis yang berikutnya itu hadis ketiga. Tapi tadi karena sudah saya sampaikan tentang apa? uh, eh, asal usul atau latar belakang hadis yang beberapa tadi hadis kedua ini, saya akan bacakan sedikit ya dari saya Muslim tentang asal usul dari hadis ini itu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi yang hadis yang kedua saya bacakan dari saya Muslim ya hadis yang pertama uh, hadis pertama dalam kitabul iman Imam Muslim rahimahullah taala membawakan hadis ini dari seorang uh, tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'la. Dia ada seorang tabi'in namanya adalah Aku dibawakan sanatnya sampai ke Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar dia menceritakan. Jadi hadis ini dibawakan oleh seorang tabi'in bernama Yahya bin Ya'mar Dikatakan oleh Yahya bin Ya'mar Karena awwala man qala fil qadari bil basrati ma'bad al-juhani Kisah ya ini cerita saja Adalah dahulu orang yang pertama kali menyampaikan Artinya orang yang mengingkari iman kepada takdir bil Basrati yaitu di Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak, ya, di Irak. Bisa dibaca Basrah, bisa dibaca Bisrah, bisa dibaca Busrah. Yang masyhur adalah Basrah. Dikatakan oleh Yahya, Yahya bin Ya'mar, ya, orang yang pertama kali mengingkari takdir. Jadi dulu aliran sesat itu sudah ada dari zaman dulu ya. Orang yang mengingkari apa? takdir. Takdir itu tadi termasuk rukun iman, ya kan? Orang yang pertama kali mengingkari takdir di Basrah itu namanya Ma'bad Al-Juhani. Namanya siapa? Ma'bad Al-Juhani. Ini adalah salah seorang tokoh Qadariyah. Mereka disebut Qadariyah karena mereka itu mengingkari apa? Takdir. Mengingkari apa? takdir. Alirannya atau kelompoknya disebut apa? Qadariyah. Mengingkari sebuah perkara yang sangat penting yaitu iman kepada apa? Takdir. Kemudian dikatakan oleh Yahya bin Ya'mar, "Fantolaktu ana wa ibnu Abdurrahman al-Himyari." Maka berangkatlah saya yaitu Yahya bin Ya'mar. Dia berangkat bersama sahabatnya temannya yang bernama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Hajaini al-mu'tamiraini yaitu dalam rangka menunaikan ibadah haji atau apa? umroh yaitu ke tanah suci ya kan. Dari Irak ke Saudi Arabia. Fakulna kemudian kami katakan mereka berbincang-bincang ya berdua mereka berdua ini Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman. Dikatakan laulakina ahadan min ashabi Rasulullah SAW seandainya kita nanti bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW fasa'alnahu amma yakuluha ula'i fil qadar. Kata Yahya atau kata Humaid, seandainya nanti kita ketemu dengan para sahabat, kita akan bertanya kepada para sahabat atau kepada orang itu sahabat mengenai apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengingkari apa takdir. Jadi mereka ini Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari mereka berangkat dari Irak ke mana? ke Makkah ya, dalam rangka haji atau umroh. Kemudian mereka juga punya niat, yang punya niat yang lain, yaitu untuk apa? untuk menuntut ilmu, untuk meminta fatwa kepada para ulama yang ketika itu adalah para sahabat. Laulakina dan min ashabi Rasulullah SAW Seandainya kita nanti bertemu dengan salah seorang apa? Sahabat Rasulullah SAW Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam Fasa'alnahu maka kita akan tanya kepadanya Kita akan tanya kepadanya amma yaqulu haula'i fil qadar. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi itu orang-orang yang di mana? Di Basrah yang tadi tokohnya namanya siapa? Ma'bad al-Juhani yang mengingkari apa? takdir. Ini ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya seorang muslim itu untuk mengembalikan segala sesuatu itu kepada ahlinya. Ilmu agama ini ada ahlinya yaitu siapa? Para ulama. Kalau kita bicara masalah bangunan, ada ahli bangunan, ya kan? Kalau kita bicara masalah kedokteran, ada ahli kedokteran, ada ahli farmasi, ya kan? Dan lain sebagainya. Maka demikian juga agama ini ada ahlinya, yaitu para ulama. Ini lihat bagaimana contoh mereka ini Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman ketika ada masalah ya, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka dia kembali kepada siapa? Orang yang berilmu. Orang yang dalam ilmunya Allah katakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Maksudnya apa? Ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Fawfiqalana Abdullah ibnu Umar Maka ketika sampai di sana ternyata mereka ini bertemu dengan sahabat siapa? Abdullah ibnu Umar. Tadi anaknya siapa? Umar. Namanya siapa? Abdullah. Bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al-masjid ketika beliau sedang memasuki masjid. Ini. Kata para ulama apa faedahnya di sini? Ini menunjukkan ya seperti disebutkan oleh Syekh Razak Taala bahwasanya masjid di zaman para salaf Masjid di zaman para ulama kita terdahulu zaman para sahabat dan seterusnya adalah menjadi pusat apa namanya kegiatan. Tidak hanya untuk sholat, ya. Masjid itu tempat untuk taklim, ya kan? Tempat untuk mengaji. Masjid juga tempat untuk memberikan fatwa. Masjid tempat untuk menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan apa agama. Dan semestinya demikian masjid-masjid kaum muslimin tidak hanya untuk sholat berjamaah saja. Ya. Faktanaftuhu ana wa sahibi Maka saya yaitu Yahya bin Ya'mar Dan temanku tadi namanya siapa? Humaid bin Abdurrahman itu meluknya Jadi ketika mereka bertemu dengan siapa? Ibnu Umar Maka Ibnu Umar ini dipeluk oleh mereka ber dua ya. menunjukkan keramahan sikap yang ramah ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi yang satu dari sebelah kanan yang satu memeluk dari sebelah kiri ya. menunjukkan kehangatan ya. keramahan ya. penghormatan pemuliaan kepada seorang yang beriman apalagi mereka ini kan datang dari jauh ya kan dari mana Irak ke Mekah Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Maka dikatakan oleh Yahya bin Ya'mar, aku mengira bahwasanya temanku itu akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Apa kata para ulama ini menunjukkan terkadang orang itu ada sebagian orang yang itu tidak pandai apa berbicara, ya kan? Kan kita dapat ya, mungkin kita juga. Kadang kurang bisa apa? berbicara. Bisa bisa bicara, bisa. Saya maksudnya apa? Kurang pandai apa namanya? Eh, istilahnya apa ya? Mengungkapkan apa isi hatinya gitu. Mungkin punya isi hati tapi mau mengeluarkannya itu susah. Jadi kadang seperti itu. Makanya orang ini itu siapa? Ya, ya? bin Ya'mar dia katakan, "Saya mengira." Jadi dia katakan apa? "Saya mengira." Dia tidak istilahnya enggak nunggu temannya, "Kamu aja yang ngomong." Enggak gitu, ya. Dia sudah menangkap ya, temannya ini memang kayaknya pendiam atau bagaimana gitu kan. Ya. Saya mengira bahwasanya teman saya ini yaitu siapa Humaid bin Abdurrahman, saya kilul kalama ya akan menyerahkan pembicaraan. Kamu aja yang ngomong. Itu bahasanya tidak bahasa lisan tapi sudah menangkaplah, sudah paham temannya sendiri. Fakultu maka aku katakan, ya siapa yang berkata? Yahya bin Ya'mar. Dia berkata kepada Ibnu Umar, Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini nama kunyah ya kan? Panggilannya siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya siapa? Abdullah. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Ada di antara para ulama kita sekarang atau yang sudah meninggal yang kunyahnya Abu Abdurrahman siapa? Siapa? Ulama ya belum lama meninggal. Yang kunyahnya Abu Abdurrahman, Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimah. Kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman sunnah ya punya nama kunyah itu sunnah aku katakan wahai Abu Abdurrahman ini juga kemuliaan ya kalau orang itu dipakai dipanggil dengan nama nama kunyah ini suatu penghormatan Innahu qad dhahara qibalana dilaporkan oleh Yahya bin Ya'mar sesungguhnya telah muncul ya di daerah kami itu di mana? Di Basrah, di Irak. Nasun orang-orang yaqra'un al-Qur'an yang mereka itu pandai membaca Al-Qur'an wa al-ilma dan mereka ini suka mengumpul-ngumpulkan ilmu wa dzakara dan disebutkanlah keadaan orang-orang yang diceritakan oleh siapa? Yahya bin Ya'man. Mereka itu orang yang suka kalau bahasa kita, mereka suka ngaji, suka ikut taklim atau suka menyebarkan apa? ilmu. Yaqra'una Al-Qur'an. Yaqra'una kalau dalam bahasa orang masalaf itu mereka itu bukan hanya membaca tapi juga apa? memahami atau bahkan menghafalkannya. Jadi kiroah dalam istilah ulama salaf itu maknanya lebih daripada sekedar membaca. Ya. Mereka adalah orang-orang yang pandai Al-Qur'an kalau bahasa kita, ahli Al-Qur'an. Wa yataqaffaruna ilma orang yang suka kata para ulama yataqaffaruna ilma mereka itu suka apa namanya mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya rumit, yang jelimet, yang apa namanya kayaknya itu susah ya. Kan? ya. Seperti itu. Jadi mereka ini bukan orang yang kalau bahasa kita bukan orang yang uh, apa namanya? Bukan orang yang bodoh gitu ya, tapi orang yang uh, istilahnya apa? cerdas gitu ya. Ini yang disebutkan keadaan orang-orang itu. Bagaimana yang mereka lakukan dikatakan oleh Yahya bin Ya'mar wa annahum yas'umuna ala qadar. Kata Yahya bin Ya'mar, mereka itu orang yang suka baca Al-Qur'an, yang suka menuntut ilmu yang aneh-aneh, yang jelimet-jelimet, yang susah-susah. Mereka itu mengatakan bahwasannya takdir itu tidak ada. Apa katakan mereka? Takdir itu tidak ada. Wah, ini perkataan besar. Dia katakan apa? Al-qadar, takdir tidak ada wa annal amra unhun bahwasanya segala sesuatu itu terjadi secara tiba-tiba otomatis gitu saja baru muncul ya. apa maksudnya orang-orang Qadariyah di zaman dulu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui suatu perkara kecuali setelah terjadi ya Allah tidak mengetahui suatu perkara kecuali setelah perkara itu apa? terjadi. Jadi misalnya hari ini siapa yang mau mati, ya? Allah tidak tahu kecuali setelah orang itu mati. Ini keyakinan sekte Qadariyah di zaman dulu. Ya, mungkin zaman sekarang sudah nggak ada seperti itu. Ya, mungkin dikatakan para ulama yang punya keyakinan seperti ini mungkin sudah dikatakan sudah punah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui suatu perkara kecuali setelah terjadinya. Wa annal amra unufun. Jadi Allah itu tahunya ya setelah itu terjadi. Nah, bagaimana sikap Ibnu Umar? Ya, lihat kita lihat sikap para ulama ketika menanggapi masalah seperti ini. Qala dikatakan oleh Ibnu Umar. Ini keras ya, dikatakan karena apa? Karena orang itu mereka meyakini takdir tidak ada, Allah itu tidak tahu kecuali setelah suatu apa terjadi. Gitu. Jadi sama dengan mereka mengatakan ya Allah itu sama seperti manusia, ya kan? Apa bedanya? Allah tidak tahu siapa nanti yang mati, siapa nanti yang masuk surga, ya kan? Apa ini? Ini perkara yang sangat besar. Mengingkari takdir, perkara yang sangat asasi. Padahal tak, iman kepada takdir termasuk rukun apa? Iman ya. Seorang muslim harus meyakininya. Makanya dulu kan ada ceritanya kan katanya di IAIN ya kan. Ada katanya dulu siapa namanya? E, adalah yang mengatakan oh umat Islam itu mundur kenapa? Karena sebabnya iman kepada takdir. Jadi dia pengen supaya iman kepada takdir itu dihapus saja dari rukun iman. Ya. Dia bikin buku, bukunya jadi buku kurikulum di IAIN tokoh eh, Islam liberal jangan dulu sudah tidak ada dikatakan oleh Ibnu Umar faida laqita ulaika ya kalau kamu wahai Yahya bin Ya'mar wahai Humaid bin Abdurrahman kalau kamu bertemu dengan orang-orang seperti itu fa akhbirhum anni bari'um minhum kabarkan kepada mereka bahwasanya saya yaitu Ibnu Umar beri yaitu berlepas diri dari apa yang mereka lakukan karena mereka mengingkari sebuah perkara yang sangat mendasar di dalam agama apa? Islam yaitu iman kepada takdir. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu adalah undang-undangnya tauhid. Barang siapa yang bertauhid tapi dia mengingkari takdir, maka pengingkarannya kepada takdir itu membatalkan tauhidnya. Tauhidnya gugur gara-gara dia apa? mengingkari iman kepada takdir. Jadi iman kepada takdir ini perkara yang sangat penting. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, Fa'akhbirhum anni bari uminhum Kabarkan kepada mereka saya berlepas diri, saya membenci, saya memusuhi, saya tidak senang dengan apa yang mereka lakukan. Wa annahum bura'u uminni dan mereka itu orang-orang kodaria berlepas diri dari diriku. Saya tidak punya urusan sama mereka, mereka tidak punya urusan sama saya. Kemudian beliau katakan, tidak cukup disitu beliau katakan, Walladhi yahlibu bihi Abdullah ibnu Umar. Demi Allah, Demi Allah yang Abdullah ibnu Umar bersumpah dengan namanya. Bersumpah beliau. Menunjukkan betapa besarnya masalah ini. Mengingkari takdir bukan masalah sepele. Ini masalah yang mengeluarkan orang dari Islam. Maka beliau katakan, "Lau anna ahli ahadihim mithla Uhudin Dahban fa anfaqah, ma qabilallahu minhu hatta bil qadar." Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, seandainya ada di antara mereka satu orang yang punya emas sebesar gunung Uhud, ya kalau bahasa kita di sini sebesar gunung Merapi. <laughs> Kalau ada orang punya emas sebesar gunung Merapi, nah, gitu. Fa'anfaqahu kemudian dia infakkan dalam kebaikan. Apa kata Ibnu Umar? ma minhu Allah tidak terima emas sebesar gunung Uhud itu sampai dia mau beriman kepada takdir menunjukkan betapa besarnya dosa betapa besarnya kedurhakaan kemaksiatan yang ditimbulkan oleh orang yang mengingkari apa takdir sampai amalnya sebesar itu iman dengan emas eh, iman infak dengan emas sebesar apa Uhud tidak diterima. Hanya satu perkara karena dia tidak mengimani apa? Takdir. Ini menunjukkan bahwasanya amalan orang kafir itu tidak diterima. Ya. Kan? Ini menunjukkan juga bahwasanya sahabat Ibnu Umar itu mengkafirkan orang Qadariyah. Orang yang mengingkari takdir itu keluar dari Islam. Walaupun dia iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul hari akhir. Iman kepada takdirnya tidak, maka ini keluar dari Islam. Keluar dari apa? Islam. Perkara yang bukan masalah ringan. Kemudian apa? Apakah cukup Ibnu Umar? Sudah gitu saja pernyataan saya, pernyataan pers gitu kalau bahasa kita. Udah itu aja udah selesai. Enggak. <laughs> Dia bawakan dalilnya. Ini loh, saya punya keyakinan, saya punya pendapat, saya punya sikap, saya punya dalil. Ini dalilnya. Dalilnya panjang lagi ya kan. Ada Sibril tadi kan. Panjang loh. Panjang. Tsumma qala, kemudian berkatalah Ibnu Umar, "Haddatsani Abi." Nah, ini unik ya. Dia katakan apa? menuturkan hadis kepadaku siapa? Bapakku. Dia dapatkan hadis ini dari siapa? Bapaknya sendiri. Ini menunjukkan apa kata Syekh Walid Syekh Nasr ya. Ketika dahulu di orang dikatakan ini menunjukkan bahwasanya para ulama salaf dahulu itu sangat perhatian bagaimana orang tua itu mendidik anaknya di atas apa? Di atas sunnah, di atas ajaran Islam. Bagaimana Ibnu Umar ini bisa menghafal hadis yang panjang ini? Dia dapatkan hadis ini dari siapa? bapaknya sendiri, bukan dari guru saya, <laughs> Ustaz saya, tidak dari siapa? Bapaknya sendiri. Ya, lihat bagaimana perhatian para ulama salaf terhadap sunnah. Ya, bandingkan dengan kita ya kan. Ada saya ini, siapa? Ini bapaknya sendiri. Ya, faedah ini. Menuturkan hadis kepada saya, bapak saya, Umar bin Khattab, ya bangga dengan bapaknya karena bapaknya bisa mengajarkan ilmu. Kala apa kata Umar? Nah, tadi hadisnya bainama nahnu dan seterusnya tadi. Hadis yang panjang tadi, hadis riwayat siapa? Muslim. Nah, itu asal usulnya. Paham? Jadi ceritanya Ibnu Umar membawakan hadis ini, hadis dari bapaknya tentang Islam, iman dan ihsan untuk apa? Membantah orang yang mengingkari apa? Takdir. Jadi dia bantah satu hal dengan sebutkan hadis secara lengkap. Ya kan? Dia sebutkan dari awal sampai akhir ya. Lihat bagaimana para ulama salaf itu begitu mengagungkan apa? sunnah. Ya. Banyak faedahnya ya. Cuma enggak usah kita bahas nanti habis waktu. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ketiga rukun Islam. Ini sebenarnya kurang lebih isinya sama, cuma ada faedah yang bisa kita tambahkan. Coba uh, coba dibaca lagi. Ya. Uh, hadis ketiga An Abi Abdurrahman عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادات أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم ya. Hadis yang ketiga tentang rukun Islam. Ya. Sebenarnya di hadis yang kedua sudah diterangkan juga tentang apa? Rukun Islam. Cuma di hadis yang kedua hadisnya itu lebih lengkap. Jadi berbicara tentang Islam, iman dan apa? Ihsan. Baik. Untuk hadis yang ketiga ini maka fokusnya adalah pembicaraan tentang apa? Rukun Islam. Sedikit yang perlu kita tambahkan di sini tentang istilah rukun Islam. Ya. Kalau Islam, eh, kita akan tambahkan sedikit tentang Islam dulu. Islam ini ada beberapa pengertian. Ya. Yang pertama pengertian Islam secara bahasa. Islam secara apa? Bahasa. Secara bahasa Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu Islaman, Makanya belajar ya besar. Artinya apa? Pasrah. Nah, pasrah, pasrah ya. Pasrah tahu kan pasrah? Pasrah ya, pasrahlah. Oh, jadi semua orang yang pasrah secara bahasa itu namanya apa? Muslim, pasrah, tunduk ya kan. Makanya Allah mengatakan walahu aslama man fis samawati apa? Wa ma fil ardi tau'an wa karahan wa ilahi turja'un. Dan kepada Allah lah pasrah Islam seluruh yang di langit dan di bumi dengan suka ataupun terpaksa dan kepadanya lah mereka akan eh, kalian akan dikembalikan. Jadi menunjukkan bahwasanya semua yang di langit dan di bumi, orang yang muslim atau orang yang kafir, beriman atau kafir semuanya apa? Muslim dalam artian apa? pasrah. Pasrah apa? Pasrah terhadap aturan Allah, terhadap takdir Allah, terhadap kekuasaan Allah. Inilah yang disebut dengan istilah Islam kauni. Itu yang kedua ya. Yang pertama Islam secara apa tadi? Bahasa. Yang kedua Islam kauni. Apa itu Islam kauni? Itu ketundukan dan kepasrahan makhluk kepada pencipta dan pengaturnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam kauni. Semuanya yang di langit di bumi beriman atau tidak beriman semuanya muslim dalam artian apa? Pasrah secara bahasa, secara pengertian Islam apa tadi? Kauni yang kedua ya. Dan ini Islam kauni ini bukan berdasarkan pilihan hamba, tapi semuanya tunduk kepada apa? kekuasaan Allah taala. Jadi orang tidak mendapatkan pahala atau dosa karena karena ini sifatnya sudah kodrat ya kan, sudah ditakdirkan manusia itu atau makhluk itu tunduk kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu Islam syar'i. Yang pertama Islam secara apa tadi? Bahasa artinya pasrah. Yang kedua Islam kauni itu kurang lebih sama dengan Islam secara apa? Bahasa artinya pasrah, ketundukan alam semesta kepada penciptanya, pengaturnya, pemeliharanya itu siapa? Allah Subhanahu. Tidak ada manusia ini yang keluar dari kehendak Allah. Tidak ada manusia yang keluar dari takdir Allah. Itu namanya Islam apa? Kauni. Yang ketiga Islam syar'i. Islam secara syar'i ada beberapa definisi dari para ulama. <clears throat> yang semua definisi ini saling melengkapi ya. Yang pertama definisi Islam seperti dalam hadis ini, tadi yang kita baca, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas lima perkara syahadat dan seterusnya tadi. Jadi Islam dalam pengertian amalan-amalan apa? Lahi, riyah, yang diterjemahkan dengan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya kan? Nah, ini Islam sebagaimana dalam hadis ini. Bisa kita katakan itu juga definisi. Baik. Yang kedua, Islam masih syar'i ya. Islam secara syar'i Kata para ulama yaitu al-istislamu lillah bitauhid. Yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Menyerahkan diri kepada siapa? Allah dengan bertauhid. Al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitaati. Yang kedua apa? Tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari syirik dan ahlinya. Maksudnya apa? Pelakunya. Saya ulangi ya. Definisi Islam ini yang banyak digunakan para ulama ya. Yang pertama tadi al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan apa? Melaksanakan tauhid. Yang kedua, wal wal inqiyadul bi taati, tunduk patuh kepada Allah dengan melaksanakan apa? ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi yaitu berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Baik, akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, istislamulillah bitauhid. Seorang tidak dikatakan muslim kalau tidak bertauhid. Ya kan? Kalau ada orang sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak bersahadat, gimana? Eh <laughs> bukan muslim namanya. Ya kan? Makanya ketika Rasulullah SAW itu mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman, ya kan? Apakah yang pertama kali jadikanlah yang pertama kali kamu serukan itu sholat, atau puasa atau zakat atau khilafah. Yang pertama kali apa? Ilahi wahidullah supaya mereka apa? Mentauhidkan Allah. Jadi Islam itu intinya pada apa? Tauhid. Makanya kalau kita baca ya, makanya ini gunanya belajar ilmu hadis ya. Kalau kita baca saya Muslim hadis yang sama ini dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsatin." Yang pertama bukan syahadat. Ya, ini juga riwayat Muslim ada. Cuma teks yang lain ya, riwayat yang lain dikatakan ala ayyuhadallah yaitu supaya Allah itu ditauhidkan ya. Jadi istilah tauhid itu sudah ada dalam Al-Qur'an eh, dalam apa? hadis. Ya kalau ada orang bilang tauhid itu istilah baru, istilah para ulama salah. Tauhid itu istilah yang sudah ada dalam hadis seperti dalam Sahih Muslim ini dalam Kitabul Iman Demikian juga dalam Sahih Bukhari dalam hadis Muad bin Jabal ketika Nabi mengutus Muad bin Jabal kemana? Kiaman supaya dia menjadikan yang pertama kali diserukan apa? Supaya mereka mentauhidkan Allah. Jadi Islam itu intinya adalah tauhid. Ya. Bahkan sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is Al Hanafi rahimahullah Al Quran kulluhu fitauhid. Kata Ibnu Abil Is Al Hanafi dalam kitabnya Syarah Akidah Tauhawiyah Al-Qur'an itu semua berbicara tentang apa? tauhid. Nah, tentu saja nanti kalau mau belajar lebih lanjut silahkan belajar kitab tauhid ya. Nah, ini cuma mukadimah-mukadimah saja. Baik. Kemudian yang kedua wal is, wal inqiyadullah lebih Islam itu juga menuntut seorang untuk taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya ketaatan kata para ulama, ya ini perlu di Ingat ya. Ketaatan itu ada dua. Ketaatan kepada perintah dan ketaatan kepada apa? Larangan. Kalau ketaatan kepada perintah bagaimana caranya? Kita laksanakan perintah. Kalau ketaatan pada larangan kita menjauhi apa? Larangan. Nah, atau yang kita kenal dengan istilah apa? Takwa, ya kan? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi takwa itu bagian daripada apa? Islam. Baik. Dalilnya banyak ya. Yang ketiga, <clears throat> wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu setiap muslim wajib berlepas diri dari apa? perbuatan syirik dan pelakunya, ya. Makanya kita lihat kalau kita lihat ya sedikit eh, kita lihat sejarah atau kisah para sahabat dulu. Mereka itu adalah dulunya orang-orang yang tenggelam di dalam apa? kekafiran ya kan. Para sahabat dulu apakah mereka muslim? Muslim tidak? Sebelum Rasulullah SAW mendawahkan tauhid, Rasulullah SAW sendiri ya sebelum mengenal tauhid ya walaupun tetap di atas fitrahnya. Tapi kalau para sahabat ya mereka dulunya ada yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Nah, kita lihat para sahabat itu. Ketika mereka sudah mengenal tauhid, maka tidak ada perkara yang lebih mereka cintai di dunia ini kecuali apa? tauhid kecuali Rasulullah SAW. Ya, kisah yang sangat terkenal. Ya. Bagaimana suatu ketika ada seorang sahabat bernama Abdullah, anak dari gembong munafikin. Ya. Mungkin pernah disampaikan ya. Abdullah ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang munafik. Ya. Suatu ketika Abdullah ya karena dia ini sudah tahu bapaknya itu orang ya istilahnya sangat benci kepada siapa Rasulullah SAW maka Abdullah ini dia pun datang ya suatu ketika dia berkumpul atau bersama Rasulullah SAW dia meminta kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah apa tolong sisakan untuk saya air minum anda karena air minum ya sisa Rasulullah SAW itu adalah apa berkah ya kan barokah ada barokahnya itu sisa minumnya siapa Rasul ya kalau saya tidak ada kiai ustaz tidak ada itu khusus siapa rasul salam jadi dia sisakan akhirnya disisakan ya air minumnya sedikit disisakan dibawa pulang oleh anaknya siapa tadi Abdullah dia ingin kasihkan kepada bapaknya apa kata anaknya kepada bapaknya ini adalah sisa air minum Rasulullah SAW mudah-mudahan Allah membersihkan hatimu dengan air minum ini ya kan? lihat bagaimana anaknya ini sangat cinta kepada Islam dia sangat ingin bapaknya mendapatkan hidayah ingin ayahnya itu selamat dari api neraka dia bawakan air minum sisa siapa Rasulullah SAW ya. jadi nanti jangan anu ya nanti saya minum terus antum minta bahwa ini <laughs> Bisa air minumnya Ustaz tuh tidak bisa itu khusus untuk siapa Rasulullah SAW ya apa kira-kira tanggapannya Abdullah bin Ubay bin Salul bapaknya ini? Wah, ini kebangetan ya. Dia katakan apa? Dia katakan apa? Lebih baik apa namanya? Dia katakan air kencing ibumu itu lebih suci bagiku daripada air minum sisa. dia katakan apa? Air kencing ibumu. ini perkataan yang sangat jelek ya kan? air kencing ibumu itu lebih suci bagiku daripada air minum sisa siapa? Rasulullah SAW. Ya, lihat, seorang anak, ya, ketika dia ingin dapat bapaknya dapat hidayah, ya dia berusaha bapaknya dapat hidayah. Bapaknya saking bencinya kepada Islam, saking bencinya kepada Rasulullah dikatakan air kencing ibumu lebih suci bagiku daripada apa? Air minum sisa Rasulullah. SAW. Maka kira-kira gimana itu? orang para sahabat yang sudah merasakan bagaimana perjuangan Islam, bagaimana beratnya dakwah Islam, bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah membawakan hidayah kepada manusia, tapi manusia malah menolak dakwahnya, ya kan? Akhirnya si Abdullah ini datang kepada siapa? Rasulullah dilaporkan. Apa? Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan saya untuk memenggal leher bapak saya. Ya kan? Lihat bagaimana cintanya kepada Islam. Dia tidak peduli siapapun itu. Sampai bapaknya sendiri, ya kan? Menghina Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah Anda mengizinkan saya untuk membunuh atau memenggal leher bapak saya? Bagaimana jawab Rasulullah? Jangan. Ya. Walakin birra abaka. Akan tapi hendaknya kamu berbakti kepada bapak. Lihatlah bagaimana indahnya Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kita bagaimana hendaknya kita berdakwah kepada orang lain, apalagi orang yang lebih tua, apalagi orang yang punya jasa besar kepada kita. Ya tidak kemudian mentang-mentang karena kita membawa ajaran tauhid, ajaran yang benar, kemudian udahlah sikat aja, gitu. Enggak kan gitu Ya? Ya, lihat Rasulullah bagaimana mengajarkan akhlak yang sangat mulia. Tapi lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini. Rasulullah SAW tidak mengingkari kebencian siapa? Ib, e, Abdullah kepada bapak. Inilah namanya al-wala wal baro. Cinta dan benci karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-authaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kata Rasulullah Simbol keimanan yang paling kuat adalah cinta dan benci karena siapa? Karena Allah. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan arsnya pada hari kiamat. Yaumala dilla illa dilu. Hadis riwayat Abu Hadis Bukhari dan Muslim. Di antaranya kata Rasulullah yaitu apa? Rajulani tahabani fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika umat manusia itu kepanasan, ketika mereka itu ditenggelamkan oleh air keringatnya masing-masing ada yang se apa namanya? mata kaki, ada yang se lutut, ada yang se paha, ada yang se perut, ada yang se dada dan seterusnya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan dosanya masing-masing. Dan ketika itu matahari jaraknya satu mil. Maka Rasulullah menyebutkan ada tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya kata Rasulullah, rojulani adalah dua orang laki-laki. Jadi umum, ya, dua orang intinya tahabani fillah yang mereka itu saling mencintai apakah karena dunia bukan karena Allah karena akidah karena tauhid ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi mereka itu kalau berkumpul karena Allah dan kalaupun berpisah juga karena Allah lihat hanya gara-gara masalah cinta bisa membuat dia mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi yaitu mendapatkan apa? naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hubbu fillah wal bughdu fillah ini adalah simbol keimanan yang paling kuat. Lihat kalau kita lihat para sahabat, pembelaan mereka terhadap Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan mereka yang sangat besar kepada Islam dan kaum muslimin rela mereka apa berikan apapun yang mereka punya apakah itu harta apakah itu jiwa waktu, tenaga mereka berikan untuk Islam. Karena mereka sadar tidaklah mereka memberikan itu kecuali manfaatnya akan kembali kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya. Kalau kita mau belajar bagaimana para salafus soleh ya dalam hal ini maka lihatlah para sahabat. Kecintaan mereka yang sangat besar terhadap Islam. Kebencian mereka yang sangat besar terhadap apa? Kesyirikan dan kekafiran. Seperti tadi lihat bagaimana Ibnu Umar komentarnya sangat keras kepada orang yang mengingkari apa? takdir. Dikatakan seandainya dia punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan. Ya. Mau semua, mau itu dikasih saya semua gitu kalau bahasa kita kan. Mau dikasih saya semua satu emas sebesar gunung Uhud enggak diterima. Karena agama itu bukan milik saya, <laughs> milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir masalah penting. Ya, baik. Jadi itulah tiga prinsip dalam agama Islam. Yang pertama apa? Istislamul lillah bitauhid, yaitu tauhid uluhiyah yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah yang terdapat dalam kalimat iya karena budu wa iya karena stain. Setiap hari kita baca, setiap hari kita dengar. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Yang kedua adalah kepatuhan kepada Rasul. Dan yang ketiga adalah apa? Berlepas diri dari apa? Syirik dan pelakunya. Ya, kalau mau dijelaskan panjang ya, saya ringkas saja. Baik. <clears throat> Itu tadi pengertian Islam secara apa? syariat, ya. Kemudian Nah, inilah pengertian Islam yang tadi ini, ini yang berlaku umum bagi seluruh para apa? nabi dan rasul. Jadi semua para nabi dan rasul kalau ditanya apa agamanya? Apakah seperti perkataan orang-orang liberal itu? Ibrahim itu adalah bapak dari tiga agama. Karena Ibrahim itu melahirkan Ishak dan Ismail. Ishak itu menurunkan agama Yahudi dan Nasrani ya. Ada pun Ismail menurunkan agama Islam, makanya ada buku satu apa? Tiga agama satu Tuhan katanya kan. Karena ini namanya Abrahamic religion katanya. Semuanya ini ajarannya Ibrahim, Islam, Yahudi, Nasrani ya kan. Ini adalah ajaran tauhid katanya. Tauhid apa? Oh, satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Tauhidnya di mana? Ya. ya. Jadi seluruh para nabi dan rasul kalau ditanya agamanya apa? Islam. Sebagaimana kata Rasulullah al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya berapa? Satu, yaitu Islam. Islam dengan seperti apa? Yang seperti tadi kita sampaikan, pasrah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan kata akan dan berlepas diri dari syirik. Ini semua para nabi dan rasul sepakat dalam tiga hal ini. Ya, tapi perlu kita sampaikan satu lagi. Seluruh para nabi dan rasul ini sepakat juga dalam tiga hal yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syaukani dan juga disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Yaitu yang pertama, saya kira sudah pernah disampaikan ya, yaitu masalah tauhid. Para nabi dan rasul semuanya sepakat untuk menetapkan apa? Tauhid. Jadi ajaran yang tidak pernah berubah dari sepanjang masa yaitu tauhid. Beribadah kepada Allah saja, mengingkari semua sesembahan selainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu an-nubuwah. Yang kedua apa? Nubuah, yaitu wajibnya kita mengimani adanya nabi, adanya rasul yang menunjukkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan apa? Allah jadikan bagi setiap umat apa? E, likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah jadikan syariat-syariat. Syariatnya beda-beda tapi ajaran prinsipnya sama itu apa? Tauhid. Jadi ada ketaatan kepada Rasul masing-masing. Adapun Rasul SAW diutus kepada seluruh manusia. Kemudian yang ketiga yaitu para nabi dan rasul itu sepakat dalam masalah al maat Dalam masalah apa? al maat yaitu iman kepada hari kebangkitan atau hari kiamat. Inilah tiga asas dakwah para nabi dan rasul. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, tidak usah jauh-jauh Silahkan baca surat Al-Fatihah. Pasti ada tentang tiga hal ini. Yang pertama tentang apa? Tauhid. Seperti dalam iya karena bodoh. Oh iya karena stain. Yang kedua tentang nubuah. Yaitu dalam surat al mustaqim. al ladina Anam alaihim dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah masalah iman kepada hari kiamat. Yaitu maliki yamidu. Jadi setiap hari kita membaca ayat itu. Dan mungkin kita kurang dalam memahaminya. Ya, makanya kita butuh belajar ya. Baik. Kemudian Islam yang satu lagi ya, terakhir. Islam dalam pengertian yang terakhir, yaitu agama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidaklah diterima keislaman siapapun, keimanan siapapun di atas muka bumi ini sejak diutusnya Rasulullah SAW, kecuali harus mengikuti ajaran yang beliau bawa. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun la yasma'u bi min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun di antara umat ini yang mendengar kenabianku Yahudiyun wala Nasraniyun. Apakah dia Yahudi atau Nasrani? Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabina. Ada orang Yahudi atau orang Nasrani yang mendengar diutusnya Rasulullah SAW kemudian tidak mau beriman kecuali dia pasti peng, termasuk penghuni apa? Penghuni neraka. Jadi nggak benar orang mengatakan nggak apa-apa Yahudi itu juga nanti masuk neraka, eh masuk neraka, masuk Islam, ya kan? Makanya di di Al-Quran sudah ceritakan kan? Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata apa? Jadilah Yahudi atau Nasrani kalian akan dapat hidayah. Apa Allah katakan kul inna hudallahi wal huda. Katakanlah petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu seorang yang hanif, bertauhid dan muslim. Ya, jadi tidak ada kok istilah tiga agama satu Tuhan. Itu namanya bukan Abrahamic religion. Abrahamic religion itu hanya Islam. Yang diajarkan Ibrahim hanya Islam. Jadi Islam yang terakhir tadi yaitu ajaran yang dibawa siapa? Rasulullah Jadi seandainya ada zaman sekarang ini orang Yahudi, orang Nasrani atau orang yang beragama apapun atau yang tidak beragama, kemudian dia mendengar diutusnya Rasulullah dan dia tidak masuk Islam dalam pengertian ini, maka dia adalah termasuk penghuni neraka. Maka disimpulkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang hidup di masa Nabi Musa, ya kan? Nabi siapa? Nabi Musa. Dia bertauhid dan beriman kepada Nabi Musa, maka dia adalah apa? Muslim. Orang yang hidup di masa Nabi Isa dan beriman bertauhid dan beriman kepada Nabi Isa, maka dia adalah apa? Muslim. Demikian juga kalau zaman sekarang ini, misalnya ada orang yang dari apa? Yahudi atau Nasrani. Ini nabi akhir zaman siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia beriman kepada Rasul, meninggalkan syariat Musa, meninggalkan syariat Isa, maka dia apa? Muslim. Tapi kalau dia tetap bertahan di atas syariat Musa atau Isa di zaman sekarang ini, maka dia bukan Muslim. Nah, ya. Ini pengertian Islam yang terakhir bisa dibaca dalam syarah usul salasah karya Syekh Muhammad bin Soleh Al Utsaimin. Baik, jadi ada berapa pengertian dari semuanya? Yang pertama pengertian Islam secara bahasa artinya pasrah. Semua yang pasrah itu muslim, ya. Makanya kan orang liberal itu ya kalau bahasa anaknya sakar PDW gitu. Semuanya sendiri. Katanya semua orang itu bisa pasrah. Islam itu katanya adalah proses yang tidak pernah berhenti, ya. Wah. Jadi Islam itu perlu kita terjemahkan lagi. Nah, Islam itu bukan suatu yang sudah sempurna dan seterusnya. Ini semuanya kekafiran semua isinya. Mungkin kalau mereka sudah hidup zaman Umar itu sudah selesai. Sudah selesai, nggak ada ceritanya bikin website, bikin apa buku, nggak ada sudah habis sudah. Ya. Mereka itu lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Ya. Merusak agama. Yang dirusak itu akidah. Ya tidak. Coba kalau mereka itu gentle ya kan. Coba kritik sholat kita nggak usah apa namanya sholatnya diganti aja lah. Sekarang kan kita apa namanya inovasi. Gitu. Nah, awalnya salam akhirnya takbir gitu. Berani nggak? Nggak berani. Gitu. Jadi mereka itu beraninya yang urusan-urusan muamalah, urusan apa, waris katanya nggak adil ya. Kan? Ya, itu menunjukkan akidahnya sudah parah sekali. Kalau seandainya <laughs> seandainya Ibnu Umar hidup zaman sekarang ya kan sama perkataan mungkin lebih parah lagi. Seandainya mereka punya emas sebesar dua gunung Uhud gitu kan. Diinfakkan nggak diterima sampai mereka apa? Kembali kepada ajaran salafus saleh. Ya bahaya zaman sekarang ini kalau kita nggak belajar akidah ya, wah antum masya Allah ya. Mungkin apalagi belajar di luar negeri atau di mana itu ya, mungkin bisa jadi agnostik atau ateis ya. Yang pertama Islam secara bahasa kepasrahan. Islam secara kauni artinya ketundukan seluruh alam semesta. Yang ketiga Islam secara apa tadi? Syar'i. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama Islam dalam hadis Nabi tadi yaitu amalan-amalan lahiriah. Taib, ya kan? Yang ketiga, eh, yang ke Islam syar'i yang kedua yaitu kepasrahan kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan apa berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Dan yang terakhir yaitu Islam dalam pengertian agama yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Semuanya ini saling melengkapi ya definisinya tidak ada pertentangan. Baik. <clears throat> Kemudian gitu ya tentang Islam. Kemudian yang kedua yang kita jelaskan masalah rukun ya. Istilah rukun ini adalah istilah yang di apa namanya? dimunculkan disampaikan oleh para ulama. Kalau kita cari dalam ayat atau di dalam hadis istilah rukun ini tidak ada. Yang ada di dalam hadis seperti dalam hadis ini. Misalnya apa? Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima pondasi kata-kata dibangun. Ya, makanya mereka mengambil kesimpulan, apa sih artinya rukun? Rukun itu adalah suatu yang pilar kalau bahasa kita. Bagian yang sangat penting yang menunjang suatu apa? bangunan, pilar-pilar. Rukun. Nah, ketika istilah ini adalah istilah yang dimunculkan oleh para ulama, maka dalam memahami istilah ini kita harus apa? Kembali kepada dalil-dalil syariat. Kenapa? Karena kalau sekedar kita pahami rukun itu apa sih maksudnya? Rukun itu adalah penopang suatu bangunan. Kalau tidak ada penopang itu maka bangunannya apa? Runtuh. Itu namanya rukun, pilar. Kalau tidak ada pilar itu maka bangunannya apa? Runtuh, hancur. Itu secara maksud istilah rukun. Ya. Tapi ketika kita memahami rukun-rukun ini dalam apa namanya, misalnya kasus ya, ada orang tidak sholat, ada orang tidak zakat, ada orang tidak haji, ada orang tidak puasa. Apakah kita katakan orang yang tidak puasa itu kafir? Apakah kita katakan orang yang tidak haji itu kafir? Apakah kita katakan orang yang tidak zakat itu kafir? Maka ini kita kembalikan kepada apa? Dalil-dalil syariat. Adapun yang pertama ini disepakati. Rukun yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Kalau orang meninggal meninggalkan syahadat ini, dia tidak mengucapkannya, para ulama sepakat dia apa? Kafir, keluar dari Islam. Jadi runtuh bangunan Islamnya kalau dia tidak punya ucapan kalimat syahadat. Kalau dia bisa berbicara. Paham? Kan ada orang bisu ya kan? Kalau orang bisu gimana syahadatnya? Ya sesuai kemampuannya ya mungkin ditulis atau bagaimana yang jelas dia bersyahadat tapi kalau orang bisa berbicara dia harus mengucapkan syahadat makanya Rasulullah SAW ya kan tadi kisahnya siapa Abu Talib Nabi minta pamannya kan Kulu ilaha illallah ucapkan harus diucapkan itu kalau orang cuma dalam hati nggak cukup harus diucapkan sepakat kalau orang tidak bersyahadat maka tidak masuk Islam dan kalau tidak masuk Islam maka di neraka tempatnya jadi kalau ada orang cerita katanya Einstein dulu bagaimana itu ceritanya bagaimana itu saya nggak tahu. Ya tadi kita katakan kalau orang itu tidak mengucapkan kalimat syahadat maka tidak kita hukumnya apa? Muslim. Kemudian bagaimana dengan meninggalkan sholat, ya kan? <clears throat> Makanya tadi kita kembalikan kepada dalil. Bukan sekadar katakan ini kan rukun, jadi kalau ditinggalkan pasti kafir. Nah, kita kembalikan kepada apa? Dalam masalah hukum meninggalkan sholat, para ulama salah berselisih, berbeda pendapat, dan masing-masing memiliki apa? Dalil. Para ulama seperti Imam Ahmad, demikian juga diikuti oleh para ulama Saudi, ya kebanyakan seperti Syaikh Syaikh bin Bas, ya, itu mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu hukumnya apa? Kafir. Keluar dari Islam. Apa yang dimaksud meninggalkan sholat? Tidak sholat sama sekali seumur hidupnya sekalipun. Itu namanya meninggalkan sholat. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu baina wa bainam as-shalah, faman tarakaha faqad Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafaro. Kafir keluar dari Islam. Bahkan dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau katakan, "La hadza fil Islam liman taraka shalah." Tidak ada jatah, tidak terdaftar sebagai umat Islam orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau misalnya ada sensus ya kan, umat Islam ini atau apa? Nah, kalau orang nggak sholat itu sensusnya bukan masuk orang Muslim. Ini kalau menurut siapa? Umar bin Khattab. Jadi bukan Muslim daftarnya itu dia nggak tahu agamanya apa. Pokoknya bukan Muslim. Karena apa? nggak sholat. Ya, paham? Dan ini banyak para ulama salah seperti itu. Sampai dikatakan oleh sebagian tabiin dikatakan apa namanya? Para sahabat itu tidak memandang suatu amalan yang ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Ya. Di dalilnya juga kuat sampai ada buku khusus membahas hukum orang yang meninggalkan sholat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, sebagaimana yang dipegang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah dan beliau juga punya dalil sendiri. Ya. Ada orang yang meninggal dalam keadaan tidak pernah berbuat baik sekalipun, tidak pernah beramal sekalipun. Ya, baik. Terus gimana prinsip kita? Ya, prinsip kita sholat aja ya. Ya dah. Masuk mau cari yang apa ringan-ringan ya tidak ya, boleh ya dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk mencari yang ringan-ringan dalam rangka memuaskan apa bawa nafsu atau kepentingan sendiri ya. sampai-sampai dikatakan oleh para ulama idza akhadta rukhsata kulli alimin ijtama'a fika syarru kalau kamu itu sukanya mengambil keringanan-keringanan ya kan ada ulama mengatakan boleh nikah tanpa saksi Nanti ada yang mengatakan, ada ulama mengatakan boleh nikah tanpa wali. Nanti apa lagi? Akhirnya jadi apa? persinaan <laughs> Gara-gara dia apa? Mengumpulkan semua pendapat yang ringan, ringan. Misalnya sekarang apa hukum rokok? Nah, gitu kan. Wah katanya ada yang makro ya. Ya udahlah kita ambil yang makro aja, gitu kan. Kan Islam itu memudahkan. <laughs> Ya seperti ini enggak, enggak benar ya. Jika kamu ambil semua keringanan dari semua ulama, pokoknya cari yang enak-enak aja, maka ijtama'a fika akan terkumpul padamu semua kejelekan. Satu contoh saja sederhana ya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwasanya memakai cadar itu hukumnya apa? Tidak wajib sunnah, tapi dilihat ya, anak istrinya semuanya pakai cadar. Paham ya? Para ulama seperti itu. Ya tidak, itu masalah fikih ya. Ketika kita bicara masalah bagaimana mempraktekannya tentu orang mencari yang lebih utama. Walaupun kita tidak menafikan ya ada perselisihan. Cuma kita lihat bagaimana prakteknya. Kita ini terkadang pengennya apa ngambil yang paling benar tapi dalam prakteknya kita itu semaunya ya kan. Ya. Karena setan itu punya dua celah ya kan. Untuk menjerumuskan seorang hamba, setan itu punya dua celah. Yaitu celah yang pertama yaitu apa? Berlebih-lebihan Salah yang kedua apa? Meremehkan. Dan manusia itu punya tipe masing-masing. Ada orang yang semangat beribadah, rajin ngaji sana sini ya kan. Wah kalau dengar jadwal kajian itu, wah masya Allah dia udah menggebu-gebu ya kan. Kemana aja ustadznya itu dia mau ikut aja ya. Nah, orang seperti ini kira-kira bisa digoda setan? Oh bisa. <laughs> Seperti tadi cerita tadi orang yang mengingkari takdir itu orang yang pandai membaca Al-Quran Orang yang suka mengumpulkan ilmu Jangan kira orang seperti itu tidak bisa disesatkan oleh setan Karena berlebih-lebihan Demikian juga sebagian orang disesatkan oleh setan dari pintu kelalaian, malas-malasan. Ah buat apa sih ngaji? Itu kan yang penting kan saya sudah Islam, selesai. Sudah belajar Islam di SD, SMP, SMA. Masuk kuliah belajar lagi. Ah, buang-buang waktu. Mending yang lainnya Teknologi kayak gitu. Ya seperti itu setan ya. Jadi kita ini harus bisa menilai diri kita sendiri ya. Kira-kira kita ini masuk yang mana gitu. Kadang-kadang mungkin masuk situ, kadang-kadang masuk sini kan. Ya, jadi orang harus jeli. Kita, kita kembali. Kemudian bagaimana dengan orang yang meninggalkan zakat? Kita masih bahas di sini ya. Meninggalkan zakat. Kalau yang dipraktekkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Abu Bakar Siddiq itu memerangi orang yang tidak mau bayarkan zakat karena mereka itu sepakat ibaratnya satu kampung atau satu daerah tidak mau bayar apa? zakat. Mengapa? Karena mereka punya pemikiran sebagian mereka ya. Kalau zakat itu hanya dibayar ketika Rasulullah SAW apa? hidup. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal maka zakat itu sudah tidak wajib lagi. Nah, ada sebagian seperti itu. Maka diperangi oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Ada juga sebagian yang seperti dijelaskan di Sarah Muslim ya. Ada juga yang tidak mau bayar zakat itu karena dia memang nggak mau bayar zakat, artinya tidak me, apa namanya? tidak mengimani wajibnya zakat. Kalau itu jelas kafir ya. Itu jelas kafir. Kalau orang tidak mengimani wajibnya zakat, orang tidak mengimani wajibnya sholat, tidak mengimani wajibnya puasa, tidak mengimani wajibnya haji, apa hukumnya? Kafir. Nah, makanya disamakan oleh e, Abu Bakar dua golongan ini karena dua-duanya menentang perkara yang jelas ya. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seandainya mereka itu menahan seutas tali yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah SAW, lam la qatal tuhu alaman ihi. Saya ini saya akan perangi mereka kalau mereka tidak mau membayar apa? zakat. Ya, makanya terkenal ya, dalam sejarah bagaimana jasa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu tidak ada para sahabat yang berani kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Umar bin Khattab protes. Bagaimana kamu memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya kan? Karena zakat ini haknya apa? Haknya harta. Ya. kita lihat bagaimana para ulama itu ya saya berpegang kepada dalil. Jadi apa kesimpulannya meninggalkan zakat? Meninggalkan zakat itu ya apa namanya tidak secara otomatis mengeluarkan dari Islam. Maksudnya meninggalkan ini bukan mengingkari wajibnya ya lain, tidak mau bayar zakat. Intinya kalau kita mau simpulkan gampangnya merusak iman. Ada. Masa ada orang yang mau imannya rusak? Baik, adapun meninggalkan haji, nah ini ada dua. Meninggalkan haji karena tidak mampu atau karena mampu ya. Kalau tidak mampu maka ber, kalau karena tidak mampu ya maka tidak masalah ya kan. Tapi kalau dia mampu maka berdosa dan setahu saya tidak ada ulama yang mengkafirkan orang yang tidak berhaji. Dosa besar dia, dia mampu, dia punya kesempatan, dia sehat, dia luang, dia punya uang, tapi dia tidak berhaji. Tidak keluar dari Islam. Tapi dosa besar. Karena ini rukun Islam ya kan. Demikian juga orang yang tidak puasa, ya ini juga tidak secara otomatis Walaupun mungkin ada sebagian yang berpendapat kafirnya, tapi walau talam yang lebih kuat adalah tidak kafir orang yang tidak apa puasa. Jadi lebih berat mana dosanya orang tidak puasa sama tidak sholat? Hmm? Tidak sholat itu lebih besar dosanya. Jadi kalau ada orang puasa tapi tidak sholat, <laughs> ya kan? gimana ini orang ini? Ya, harusnya dia sholat dulu baru puasa. Ya. Kan? Sampai-sampai ada cerita ya, sebagian orang bertanya kepada para ulama seperti saya Utsaimin, ada laki-laki yang mau melamar seorang perempuan, laki-lakinya tidak sholat. kira Kira-kira gimana? Ya tidak boleh diterima, dia bukan muslim. Dia nggak sholat. Ya. Baik. Kita baca di sini kata Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah tadi sudah dijelaskan, isinya apa ini? Tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ini isinya apa? Ittiba. Ini prinsip seorang muslim ya. Ikhlas dan ittiba. Seperti tadi perkataan siapa? Ibnu Taimiyah. Prinsip agama Islam ada berapa? Dua. Yang pertama, kita tidak beribadah kecuali kepada siapa? Allah. Dan prinsip yang kedua, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat siapa? Rasulullah SAW. Ya. Makanya Allah berfirman, Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Perhatikan di sini Allah katakan ahsanu amalan, yang terbaik. Allah tidak mengatakan yang paling banyak ini Allah katakan bukan aksaru amalan, tapi apa? Ahsanu amalan. Dikatakan oleh Fudel bin Iyad, ahsanu mananya akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan. Kata Syekh Ibrahim Ruhaili rahimahullah taala, kata-kata suhu ini menunjukkan bahwasanya ikhlas itu juga bertingkat tingkat. Semakin orang itu ikhlas dalam beramal, maka semakin besar nilai pahala lah amalannya. Sebaliknya semakin tidak ikhlas dia dalam beramal, maka semakin sedikit apanya? pahalanya. Bahkan bisa jadi amalannya itu menjadi apa? dosa. Seperti orang yang tiga, tiga, tiga orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat siapa? Mujahid. Orang yang bersedekah. Orang yang berilmu mengajarkan apa? Al-Qur'an. Karena tidak ikhlas, akhirnya amalan yang besar menjadi apa? sia-sia, bahkan mendatangkan dosa sehingga dia masuk api neraka wal Ya, lihat ya. Bagaimana setan itu memiliki cara-cara untuk mencelakakan manusia dengan tabiat manusia masing-masing. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda bahwasanya iblis apa arsnya itu ada di atas lautan. Setiap hari ia ba'atsu saroyahu. Dia utus bala tentaranya itu iblis. Setan-setan itu dia utus untuk apa? Untuk menyesatkan yuftinu bainan nas. Untuk menyebarkan fitnah. Kalau ada orang itu jadi ustadz atau jadi kiai atau jadi ulama, ada nggak godaannya? Ada. Jangan kira ustadz itu nggak ada godaannya Ustadz dai kiai semuanya ada godaannya setan itu sudah punya sudah pengalaman iblis itu dari dulu sudah pengalaman ya, jadi kita harus berhati-hati inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduun sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian maka jadikanlah setan sebagai musuh kenapa setan itu Inna innamayad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir setan itu apa sih targetnya proyeknya programnya setan mengajak kelompoknya supaya sama-sama menghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian wa iqamis shalah. Adapun mendirikan salat sedikit tambahnya. Mendirikan salat dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir surat Al-Baqarah. Mendirikan salat itu ada dua macam mendirikan sholat ada berapa? Dua macam. Yang pertama mendirikan sholat secara lahiriah. Mendirikan sholat secara apa? Lahiriah. Bisa dibaca dalam tafsir surah Al-Baqarah di awal-awal surah Al-Baqarah. Karya saya di tafsir Karim Rahman. Yang pertama mendirikan sholat secara apa? Lahiriah yaitu dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan wajib wajibnya sholat itu ada syarat-syaratnya. Misalnya apa? Syarat-syarat suci ya kan? Ada rukun-rukunnya. Rukun sholat misalnya apa? Baca Al-Fatihah. Ada wajib-wajibnya. Ya, ini namanya menyempurnakan sholat secara apa? Mendirikan sholat secara lahiriah. Baik, itu yang pertama. Jadi kalau ada orang sholat tapi sholatnya salah salan tidak pakai bersuci ya kan? Atau bersucinya salah salan atau dia tidak baca Al-Fatihah atau baca Al-Fatihahnya keliru-keliru ya kan? Ya. Maka ini namanya tidak mendirikan sholat ya. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat secara batin batiniah ya. Apa itu maksudnya? Yaitu kata Syekh Sa'di rahimahullah yaitu mendirikan sholat secara batin adalah dengan khusyuk dan hadirnya hati di dalam sholat dengan apa? Khusyuk dan hadirnya hati di dalam sholat. Jadi kalau orang itu sholat tapi tidak khusyuk, ya, tidak ada rasa takut dalam hatinya, tidak ada ketentraman dalam berzikir kepada Allah Ta'ala, hatinya itu berpikirnya kemana-mana, maka yang seperti ini tidak dikatakan mendirikan sholat. Ya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sholat tanpa khusyuk dan hadirnya hati seperti badan yang tidak ada ruhnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salat tanpa khusyuk dan hadirnya hati seperti jasad tubuh yang tidak ada apanya, tidak ada ruhnya. Ya, dari sini kita tahu bahwasannya kalau kita belajar misalnya antum belajar sifat sholat Nabi, ya kita juga harus belajar apa kandungan yang kita baca. Al-Fatihah, zikir-zikir, Kenapa? Karena itulah yang akan mendatangkan kekhusyuan. Itu yang akan membuat kita itu bisa mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak antum cuma jadi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan aja. Ya, itulah bedanya manusia dengan robot, ya kan? Kita bisa berpikir, kita bisa meresapi apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Jadi mendirikan sholat ada berapa? Dua, secara lahir dan secara batin. Sebagaimana kita wajib untuk belajar sifat sholat Nabi, artinya bagaimana tata cara Nabi bacaannya, gerakannya, kita juga wajib mempelajari apa isi atau hakikat daripada sholat itu sendiri. Allah mengatakan wa akimis sholata lidikri, Dirikanlah sholat untuk apa? Mengingat Allah. Sholat itu untuk apa? Mengingat Allah. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW, beliau katakan wajulat qurratu aini fis Dijadikan bagiku suatu yang menyejukkan hatiku dalam amalan apa? Salat. Kalau kita lihat Rasulullah SAW kalau beliau sedang ada masalah beliau apa? Salat. Para ulama kalau ada masalah salat. Bukan terus buka Facebook, wah. Curhat-curhat ya. Katanya tembok ratapan. Ya seperti itu caranya, sholat. Ya, lihat bagaimana kita ini. Katanya kita mengikuti salafus soleh, tapi perbuatannya seperti orang nggak jelas ya kan twitteran isinya curhat-curhat tok gimana ya? ya kan katanya ngaji ya kan ya makanya belajar tauhid lah <laughs> ya baik berikutnya apa tadi Man, tadi udah ya mandirikan sholat sedikit lagi ya sholat nggak usah lama-lama ini kehabisan materi Wa ita zakat dan menunaikan zakat. Ya, baik. Zakat <clears throat> itu ada berapa? Dua. Ada zakat apa namanya? Mal itu zakat atas harta dan ada zakat apa? Fitr. Zakat fitrah, eh, zakat fitri. Kalau zakat mal yaitu yang berhak menerimanya apa? Delapan golongan, ya kan? inna masodakotu lil fuqara'i dan seterusnya dalam surat Taubah. 8 asnaf ya. Itu zakat apa? Mal. Boleh tidak zakat mal itu hanya diberikan kepada salah satu golongan dari 8 itu? Boleh. Boleh ya. Jadi misalnya hanya dikasih orang miskin saja atau dikasih apa mujahid fisabilillah atau ibnu sabil ya. Boleh salah satunya. Apa dalilnya? Dalilnya itu hadis Mu'ad bin Jabal tadi. Ketika Mu'ad bin Jabal diutus ke negeri Yaman, setelah diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid apa? Hendaknya kamu ambil dari mereka khut min apa namanya? Ambil dari mereka apa? sodakoh, ya. Faturadu ala fuqaraihim kata Rasulullah. Kemudian sodakoh ini dikembalikan dibagi kepada siapa? Orang-orang miskin di antara mereka. Apa yang bisa kita petik faedahnya? Berarti zakat mal itu boleh dibagikan hanya kepada satu di antara delapan itu satu atau dua boleh saja. Sah, tidak berdosa. Demikian juga hadis tadi menunjukkan bahwasanya semestinya yang menjadi prioritas pembagian zakat adalah orang miskin yang ada di sekitarnya. Faturaddu ala fuqaraihim. Orang miskin di antara mereka. Itu yang lebih diprioritaskan. Kalau seandainya mau bantu daerah lain silahkan, kan tidak harus pakai zakat, ya. Kan? Nah, jadi Islam itu luas ya, jangan dipersempit. Kalau mau bantu daerah lain silahkan. Makanya para ulama ketika membahas misalnya masalah apa? Hukum kurban. Mana yang utama orang itu berkorban atau sedekah kurban? Artinya apa? Orang dia kurban beli hewan sendiri dia sembelih dia sembelih untuk kurban atau dia kirim hewan kurbannya disedekahkan tempat lain untuk berkorban tempat lain. Kata para ulama lebih utama apa? Berkorban di sini sendiri. Kalau antum mau bantu sana apa silakan bantu aja. Monggo gitu. Makanya diperselisihkan ya bagaimana hukum transfer apa kurban. Jadi orang itu kita orangnya di sini tapi korbannya di Afrika misalnya. Nyembelihnya di sana. Ya ini ada yang mengatakan ini menyelisih sunnah walaupun ya sah-sah saja. Seperti pendapat Eh, Syekh Abdul Hasan. Ini ada perselisihan. Seperti saya Utsaimin sebenarnya tidak membolehkan seperti ini. Baik. <clears throat> Kembali ke zakat, kemudian zakat fitri ya. Zakat fitri ya dibayarkan ketika akhir bulan Ramadan. Maka disebut zakat fitri. Kenapa? Karena fitri maknanya apa? Berbuka. Jadi zakat setelah selesai apa? Berpuasa. Baik. Kemudian haji. Haji ini hanya wajib sekali seumur hidup. Jadi inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat ya. Islam ini ajarannya sangat lengkap sekali. Kalau kita mau cari pertemuan ya kan orang kan suka lah cari kumpul-kumpul ya kan? Kita ini sudah banyak ya. Kalau antum mau ketemu sama teman sehari lima kali bisa tidak? Bisa. salat jamaah. Ya kan? Ketemu sehari lima kali, masya Allah ya. Mau ketemu seminggu sekali? Bisa. Di mana? Jumat. <laughs> Mau ketemu apa? Setahun sekali? Ada sholat Idul Fitri atau tambah dua kali sholat Itulah. Nah, mau ketemu seumur hidup sekali? Haji. <laughs> Ketemu sama orang Afrika atau orang mana itu bisa. Ini lihat bagaimana Islam itu istilahnya apa? Ma, ma apa namanya? menyelesaikan segala permasalahan dari segala sisi. Ya, ada masalah internasional, ada masalah nasional, ada masalah <laughs> keluarga. Ya. Semuanya Islam sudah memberikan jalan. Ya. Makanya tadi di antara faedah orang itu naik haji atau umroh bukan hanya untuk beribadah itu saja, bahkan juga untuk bisa berkonsultasi dengan para ulama. Ya, lihat bagaimana tadi Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman datang menemui siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk meminta fatwa. Ya, baik. Dan kita lihat ya, fatwanya ini berfaedah sampai ditulis oleh saya muslim dan insya Allah akan dibaca sampai nanti hari kiamat. Karena apa? Karena yang ditanyakan ini perkara penting, perkara yang mendasar hukumnya. Kalau orang tidak mengimani hal ini kafir keluar dari Islam. Coba kita bandingkan dengan sebagian orang zaman sekarang, datang kepada para ulama tapi yang ditanyakan masalah-masalah yang justru bikin ribut. Iya kan? Iya. Jadi bukannya bikin dakwah itu semakin subur tapi malah hancur ya. Kan? Itu kalau orang tidak mengerti bagaimana adab dalam bertanya kepada para ulama. Kisah yang ma'ruf seperti kisahnya Imam Bukhari yang mungkin pernah diceritakan ya. Imam Bukhari itu mengapa beliau sampai ditinggalkan oleh murid-muridnya? Karena tahdir, karena peringatan seorang ulama, Imam Adzuli juga. Imam Adzuli ini gurunya Bukhari. Ya. Imam az gurunya Imam Bukhari. Suatu ketika Imam Bukhari mengisi di suatu tempat dan ya, ditanya oleh salah seorang hadirin, "Bagaimana pendapat Anda tentang lafaz Al-Qur'an yang saya baca ini? Dia makhluk atau tidak?" Apa kata Imam Bukhari? Kata Imam Bukhari, "Al-Qur'an kalamullah." Imam Bukhari, "Al-Qur'an itu kalamullah." Adapun lafaz kita itu adalah bagian dari perbuatan kita titik. Lafat kita bagian dari perbuatan apa? Kita sementara perbuatan kita makhluk bukan? Makhluk. Maka orang ini dia simbolkan sendiri berarti Imam Bukhari mengatakan lafat saya dengan Al-Qur'an dan adalah makhluk. Akhirnya dilaporkan sama gurunya Imam Adzuli atau Imam Adzuli mengatakan barang siapa yang duduk di majelisnya Imam Bukhari tidak halal duduk di majelis saya. Akhirnya Imam Muslim tinggalkan majelisnya Imam Adzuli. Dia kembalikan semua catatan hadisnya, dia berguru kepada Imam Bukhari sampai Bukhari hanya tinggal punya dua murid yaitu Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Padahal siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari ya sudah dia nggak mau dia berkatakan kalau ada orang mengatakan saya mengatakan lafadz saya dengan Quran itu makhluk kada kata Imam Bukhari. Ya, lihat bagaimana fitnah seperti ini sudah ada sejak zaman dulu. Bu Imam Bukhari yang ditahdir kan bukan orang seperti kita. Ya lihat Keterkadang masalah itu bukan datang dari gurunya, terkadang juga dari muridnya. Inilah kalau kita ini tidak pandai menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu agamanya. Makanya hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi hadis tentang apa? Ikhlas, ikhlas. Ya. Ikhlas itu penting. Banyak perkara itu jadi rusak gara-gara tidak ikhlas. Baik, yang terakhir puasa Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat semua syariat ini, Bos kalian, maka syariat Islam ini semuanya mendatangkan kebaikan. Seperti sholat. Bukankah kata Rasulullah SAW, kalau orang itu sholat lima waktu, dia itu seperti orang yang rumahnya di dekat sungai, yang dia mandi di sungai berapa? Lima hari sekali. Coba dibayangkan ada orang mandi ya, lima kali sehari. Ada yang pernah? <laughs> Kerja tukang atau apa itu? <laughs> Mandi lima kali sehari. Tukang aja paling nggak sampai lima kali nantinya bersih ya, tidak tersisa kotorannya. Itu sholat. Demikian juga puasa. Ini menghapuskan dosa-dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka seperti kata Ustaz Ahmad kemarin ya kan bahwa Islam ini ajarannya Masya Allah ya, sangat indah, mendatangkan rahmat, kasih sayang, ampunan. Ya, jadi kalau orang itu malah malas untuk belajar Islam, malas ngaji ya kan, tidak mau apa namanya membaca Al-Quran, tidak mau memahami hadis-hadis Nabi SAW, maka yang seperti itu apa? Jauh daripada kebahagiaan, jauh daripada kebaikan. Meskipun dia punya harta, dia punya pangkat, jabatan, punya fans yang banyak, ya kan? Pengikut yang banyak. Kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak ada artinya. Baik. Saya kira itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Hadis yang ketiga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah <clears throat> iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diselamatkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita akhiri dalam di sini. Mohon maaf banyak kurangannya eh, mudah-mudahan di Eh, waktu yang lain bisa eh, bisa Ustaz bisa hadir ya. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa isi absen ya bagi santri presensinya tolong diisi. Yang ujian tolong dikumpulkan hari yang belum.